الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله فإن InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan <clears throat> beberapa pembahasan kita terkait dengan sifat salat dan terakhir sampai masih dalam posisi tasyahud akhir yaitu beberapa tentang bacaan-bacaannya telah berlalu tasyahud al-akhir bacaannya hingga syahadatain wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian membaca salawat al-ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid kemudian disyariatkan untuk membaca ta'awuz min arba ta'awuz dari empat perkara yaitu seorang membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajib dan tidaknya akan tetapi mereka sepakat tanpa perbedaan pendapat bahwasannya disyariatkan dan disukai untuk seseorang membaca doa tersebut setelah salawatnya yaitu dijadikan termasuk doa yang ia baca sebelum ucapan salamnya. Dan telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana Nabi alaihi wasallam memerintahkan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud akhirnya, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Ya. Maka para ulama eh, sepakat bahwasanya disyariatkan membaca doa tersebut ya eh, sebelum salam hanya saja di antara mereka berbeda pendapat ada yang mewajibkan ada yang menganggap sunnah ada yang bahkan menganggap tidak sah sholat tanpanya ya <clears throat> dan memerintahkan anaknya untuk sholat kembali ketika tidak membaca sholat tersebut atau doa tersebut seperti seorang tabi'in Tawus bin Kaisan murid para sahabat dan ini istihad beliau maka menunjukkan kepada kita pentingnya doa tersebut dan di pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dua ya, separuh penggalan daripada kandungan empat tawus tersebut yang pertama minta perlindungan kepada Allah min adabi jahannam dari adab neraka Jahannam Jahannam dan telah disebutkan oleh Syekh diambil dari kata jahmah fihi zulmah ya, wasawad mukfahirah gelap hitam suram neraka Jahannam dan disebutkan sifat-sifatnya sangat banyak dan bahkan sebagian ulama menulis khusus bukan hanya dalam kandungan kitab-kitab akidah mereka secara umum namun sebagian di antara mereka bahkan menulis khusus tentang sifat-sifat dan segala macam yang datang dalam syariat seputar nar neraka yang kita tahu bahwasanya eh, kemarin telah kita singgung jannah itu ada delapan pintu dan nar ada tujuh pintu dan begitu pula disebutkan banyak dari sifat-sifatnya betapa luasnya kemarin telah kita sebut bagaimana 70 ribu tali kendali diseret dan ditarik oleh 70 ribu malaikat setiap talinya ya dan <clears throat> demikian pula e, beberapa beberapa yang lain-lainnya yang tentunya kalau kita bahas khusus tentang adab jahanam tidak akan selesai satu dua majlis dan kita ingatkan bahwasannya sering kita ulangi Sania seorang mendapatkan berbagai macam nikmat di dunia Summa yusbagu akan tetapi dicelupkan dia satu kali celupan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya, "Ya abdi, hal ra'aita min na'imin qat?" Wahai hambaku, pernahkah engkau mendapatkan barang satu nikmat pun ketika di dunia? Qala la ya Rabb. Dia berkata, "Tidak wahai Rabbku." Dia lupa saking mengerikannya siksa ketika itu lebih dan di atas dari semua siksa. Siksaan di atas semua siksaan ya, yang paling ringannya pun ya, membuat otak mendidih hanya dengan mengenakan sendal dari api. Dan Nasallallahu Alaihi oleh karenanya azab jahannam didahulukan dan kemarin telah kita sebut bagaimana termasuk di antara awal-awal dakwah Nabi Alaihissalam itu mengingatkan anar neraka. Ya. Dan ini termasuk uh, barang siapa yang mengikuti uslub dakwah Nabi Alaihissalam InsyaAllah ta'ala yubarak Diberkai dan Diberikan hasil Mendakwahkan umat pertama kali dalam hal akidah Sebagian orang Yaitu menyatakan yang namanya Membahas akidah dan akidah Itu membuat berpecah belah umat Demikian dan demikian ya. Akan tapi itulah visi dan misi Dan inti dakwah para nabi dan rasul Yang kita maksud tentunya akidah Ahlu sunnah wal jamaah akidah ahlu hadith ya. Ini penting Dan Nabi Allah S.W.T mengumpulkan kaumnya melaksanakan perintah Allah wa anzir ashiratakal akrabi telah kita ingatkan kemarin dan kita sebut beliau mengingatkan tiap-tiap suku, kabilah, keluarga kerabat beliau angkidu anfusakum minan nar selamatkan diri kalian dari neraka ya dan beliau mengatakan inni nadhirul lakum aku adalah pemberi peringatan terhadap kalian baina yadayya adzabun syadid di hadapanku ada ada azab yang sangat pedih begitu pula dalamnya neraka ya sangat dalam sampai suatu ketika ya, suatu malam di Madinah ya, terdengar suara yang sangat keras ya, dentuman yang sangat keras dan penduduk Madinah sebagian mereka keluar dan banyak dari mereka yang ketakutan dan ketika mereka keluar mencari sumber suara tersebut mereka dapati Rasulullah SAW yaitu orang yang pertama kali keluar mereka jumpai. Di situ disebutkan oleh para ulama bagaimana pemberaninya Rasulullah SAW. Namun setelah mereka mencari tahu tentang suara <clears throat> tersebut apa dan dari mana suara tersebut, kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tilka hajarah, itulah suatu batu, kama qala sallallahu alaihi wasallam eh, yang di yang jatuh di neraka dan sekian lamanya sekian puluh tahun dan baru sampai di dasarnya sekarang ya disebutkan sekian puluh tahun dan saya kurang teringat namun syahidnya adalah menunjukkan bahwasannya neraka itu sudah ada bukan baru akan diciptakan nanti ya, neraka itu sudah ada al itu juga sudah ada dengan bahasa Al-Qur'an uiddat telah dipersiapkan al jannah disebutkan di beberapa ayat uiddat lil muttaqin itu fi'il madhi past tense, uiddat oh, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, begitu pula an-nar lil kafirin dan semisalnya. Begitu pula hal-hal yang lainnya termasuk hadis ini itu Rasul mengatakan itu batu yang jatuh sampai baru sampai ke dasar neraka sekarang setelah sekian lama perjalanan baru sampai sekarang menunjukkan dalamnya neraka tersebut ya. sementara iblis berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi ya atau di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in dari jin maupun manusia seluruhnya. Ya. Maka ini termasuk di antara perkara yang semestinya kita perhatikan dan kita ingat-ingat. Ya. Begitu pula Rasulullah SAW menghasung para sahabat umum ya untuk mereka banyak beramal di antara adalah karena mengkhawatirkan adab jahanam dan ini tidak mempengaruhi keikhlasan. Begitu pula Nabi alaihi menghasung para wanita sahabiyah. Etakunar nar walau bisyikki tamra. Takutlah kalian dari neraka meskipun hanya dengan berjerma secuil kurma. Atau ini umum kepada para sahabat. Adapun kepada para wanita Rasulullah SAW mengatakan Ya ma'asyaran nisa Tasaddaqna wa aksirna as-sadaqah Wahai para wanita riwayat muslim Wahai para wanita Banyaklah kalian bersedekah Dan perbanyaklah istighfar Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ingat di situ Rasul menghasung untuk beramal soleh, khususnya sedekah dan banyak istighfar, supaya apa? Supaya selamat dari neraka. Dan ingat caranya Rasul mengingatkan, menjelaskan kepada para wanita, kalian itu penghuni neraka paling banyak, sehingga didudukkan agar para wanita itu tahu kondisinya dan agar berusaha agar supaya bebas dari neraka. Ya. Kemudian ada seorang wanita Taib kemudian bertanya menunjukkan bagaimana antusias dan pengaruhnya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lana aktsaru nar ya Rasulullah. Namun mengapa kami kok menjadi penghuni neraka yang paling banyak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu mengatakan tuksirnal la'na wa takfurnal ashir Kalian banyak mengumpat Kalian banyak memaki Melaknat dan tidak terima Tuksirna lakna Wa takfurnal ashir Dan kalian banyak mengingkari pergaulan baik suami Pergaulan baik suami Sampai disebutkan dalam hadis lain Ya Lau ahsan ta ilaiha dahra Kalaupun engkau berbuat baik Seumur hidupmu sepanjang hayatmu kepada istrimu summa ra'at minka maya su'uha kemudian melihat satu saja yang membuatnya tidak suka maka laqala dia akan mengatakan ma ahsanta taib, eh, eh, Maratan wahid atau maratan kot, engkau belum pernah berbuat kebaikan sama sekali atau ma fa'alta khairan kot, engkau belum pernah berbuat sama sekali kebaikan atau yang semisalnya maka diingatkan tanggal ini syahidnya adalah banyak sekali contoh-contoh dakwah Rasulullah SAW dengan menghasung untuk beramal salah satunya apa? Takut dari neraka. Dan setiap sholat kita diingatkan. Ya, kita diingatkan. <clears throat> Yaitu dengan diantara doa ini Allah ini a'udzubika min adabi jahannam dari adab jahannam. Dan banyak lagi tentunya di sana sifat-sifat tentang jahannam. Dan yang kedua tentang adabul qabr. Adab kubur kemarin juga telah kita singgung. Bagaimana eh, hadis ini dengan jelas menetapkan adanya adab kubur maupun nikmat kubur ataupun fitnah kubur dan khususnya di sini adalah azab kubur. Adapun di hadis-hadis yang lainnya disebutkan tentang selain azab kubur di sana ada nikmat, ada nikmat kubur dan juga ada fitnatul qabr dan nanti akan kita jelaskan insyaallah taala berupa pertanyaan malaikat. Adapun azabul qabr kemana telah kita sebutkan beberapa beberapanya. Dan di antara sebabnya dalam hadis disebutkan ya tentunya selain amal-amal jelek yang umum disebutkan dalam hadis khusus Orang yang tidak istinja bersuci setelah buang air kecil, ya. Kemudian juga suka menukil ucapan jelek satu ke yang lainnya, namimah. Dan Nabi alaihi wasallam adalah hadis tadi, hadis yang lalu, ini min babil faedah dan bab faedah. Nah, kita lanjutkan hadis tersebut, ya. Ah, kemudian Nabi alaihi wasallam mengambil jari datan radbah, sebuah pelepah korma yang masih basah Summa Kemudian Nabi membelahnya menjadi dua. Ya. Kemudian Nabi summa gharaza li wahidin li li li, li, eh, li ahad li, minhuma. Kemudian Nabi SAW menancapkan masing-masing dari dua kuburan tadi. Ini hadis ada di Umdatul Ahkam. Ya. Kemudian kemudian ditanya oleh sahabat, ya. untuk apa ini ya Rasulullah? la'allaha la'allahuma yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga kedua pelepah kurma yang masih basah ini meringankan azab keduanya selama taib belum kering. Ya. Nah, di situ dan ini menunjukkan bosnya di situ ada azab kubur yang terkadang Allah tunjukkan, Allah perdengarkan, Allah beritahukan kepada Rasul yang terutusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun secara keumuman tidak diketahui oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak selalu mengetahui. Ya. Namun hanya ketika itu kemudian diberitahu dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dalam riwayat lain Rasul menanyakan man huma siapa keduanya dan seterusnya. Ya. Dan para ulama membahas al membahas apakah ini dari munafikin atau dari muslimi yang terkena ini dan ini dibahas. Ya. Namun sayangnya Nabi kemudian melakukan seperti itu semoga meringankan adab mereka. Lebih jelas lagi menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Dan di situ di antara faedah yang ada di situ adalah bahwasanya eh, taib <clears throat> atas hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak diperdengarkan, tidak ditampakkan dan diperlihatkan adab kubur itu kepada setiap orang, bahkan kepada Rasul tidak setiap saat. Ya, Ma ya'lamul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal ghaib seluruhnya kecuali hanya Allah. Taib. Adapun taib nabi para rasul utusan di, diberitahukan sebagiannya ketika Allah kehendaki. Demikian pula wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab pernah di atas mimbar diberitahukan pasukan di sana sedang demikian demikian. Dan termasuk perkara yang penting faedah dari hadis ini taib e, bahwasannya di sana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan hal ini Rasul menunjukkan bagaimana sifat rahmah dan sayangnya Nabi SAW selama bisa mengusahakan dan mengupayakan meringankan adab sejak mulai hidupnya seorang hingga sudah matinya jika memungkinkan ini Nabi SAW dan dibahas oleh para ulama ini apakah kekhususan bagi Nabi SAW atau juga kepada yang lain dalam menancapkan seperti tadi dan dibahas oleh para ulama bahwasanya perbuatan ini khusus hanya dilakukan oleh Nabi Alaihissalam dan tidak disunahkan dan tidak dianggap baik untuk kemudian e, dilakukan oleh selain Nabi Alaihissalam. Oleh karenanya selain Rasul Alaihissalam dari kalangan sahabat kita belum pernah mengetahui adanya mereka melakukan hal ini sepeninggal Nabi Alaihissalam yaitu pelepah kurma yang masih basah kemudian ditancapkan di kuburan ini, tancapkan ini ya, karena dulu Nabi melakukannya ini kan sunnah. Kenapa? Karena yang pertama Eh, itu adalah termasuk bentuk suudzon kepada ahli kubur. Kalau ini sedang disiksa atau tidak. Ya. Sementara Nabi Alaihissalam tidak melakukannya setiap kali lewat kuburan, tancapkan setiap kali pemakaman ditancapkan lepak kurma basah. Tidak. Akan tapi ketika Nabi diberitahukan ini sedang disiksa, maka kemudian di baru dilakukan oleh Nabi Alaihissalam. Dan ada adapun selain daripada itu, Nabi saja tidak mengetahui. Jika tidak diberitahukan oleh Allah satu waktu, maka dalam keadaan normal biasa tidak mengetahui kuburan ini sedang penghuninya dikubur atau tidak apalagi selain Rasul ya ini dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala memang tidak diperdengarkan seandainya diperdengarkan siksaan tersebut kepada kita kita mungkin gak doyan makan ya kita nggak bisa makan dengar suaranya lebih-lebih keluarga yang ditinggalkan mungkin sedih, mungkin takut, mungkin malu. Ketika diperdengarkan itu anaknya Fulan bin Fulan sedang disiksa, diperdengarkan atau yang lainnya. Hmm. Namun Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebagian makhluk Allah termasuk hewan itu sebagian kadang bisa mendengarnya. Ya. Dan beberapa hal. Ya. <clears throat> Demikian pula dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula Rasulullah SAW mengatakan, laula antadafanu lada'autullah an yusmi'akum adabal qabr. Kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan takziah, menguburkan, memakamkan jenazah satu dengan yang lain. Lada'autullah, tentu aku sudah berdoa kepada Allah an akum untuk memperdengarkan kepada kalian adab kubur agar supaya ingat ada kehidupan setelah mati, ada alam barzakh, ada kehidupan akhirat. Bukan kehidupan kita itu cuma kehidupan yang ada ini, tapi setelahnya ini akan ada. Maka di antara faedah untuk tadafun menguburkan, pemakaman, takziah itu itibar, mengambil ibrah. Demikian pula di sana menziarahi kuburan itu secara umum sunnah, akan tapi juga ada aturan-aturannya. Sebagaimana sholat, sholat ada yang sahihah, yang benar, sah, diterima. Ada sholat yang batilah. Rasul memerintahkan seseorang sholat lagi. Kum irji wa kum kum irji wa salli fa inna kalam tu salli Kembali sholat karena engkau belum sholat. Berapa kali Rasul mengatakan seperti ini? Maka begitu pula ibadah-ibadah yang lain Ada ibadah yang benar Ada yang sesuai dengan syariat Ada yang tidak Begitu pula ziarah kubur Secara global sunnah Tapi perlu diperhatikan aturan-aturannya Dan di antara tujuan Ya, disunahkan daripada eh, ziarah kubur adalah sebagaimana Rasul mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fal'an fazuruha." Dulu aku memang melarang kalian dari menziarahi kuburan dulu di awal Islam. Ketika belum lama dari masa jahiliyah memang dilarang. Karena menziarahi kuburan di masa dulu sangat kental dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat terhadap ahli kubur, ya, tabarruk, ngalah berkah dengan berbagai lainnya. Kemudian setelah jelas ajaran Nabi tauhid dan bagaimana syirik besar maupun kecilnya dijelaskan dan jelas, maka Rasul ya mengatakan kuntu dulu aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur fal'an fazuruan. Namun sekarang ziarahilah. Kenapa? Kata Rasul, fa innaha tuzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Apakah itu kerabat ataukah yang bukan kerabat kita? Ziarah kubur ingatkan mati. Namun jangan kebablasan, kemudian dijadwal, kemudian diwa, apalagi diwajibkan tiap santri, tiap pekan, tiap bulan. Ini maksudnya bukan lagi ziarah sunnah, bisa jadi ziarah bid'ah dan ziarah itu ada tiga macam, ziarah ya, sunnah dan ziarah bid'ah dan ada ziarah syirkiyah sampai tingkat syirik dan bid'ah nggak sampai tingkat syirik dan ada ziarah yang sunnah berpahala maka Nah, kita sholat maghrib, sholat isya kan ada aturannya. Berapa rokaat, bagaimana caranya. Oleh karena kita pelajari. Begitu pula ziarah kubur. Ada aturan-aturannya. Tapi maka demikian. Adapun merutinkan. Bukan kebetulan pas kita lewat, pas di situ pas hari Kamis, pas hari Jumat, pas hari Sabtu, pas kebetulan lewat situ. Ya sudah sekalian. Namun bukan diyakini setiap hari ini, setiap bulan sekali saya selalu ke sini. Lah Rasul telah berpesan, la taj'alu qabri Idan Rasul mengatakan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Aid. Aid itu sesuatu yang diambil dari kata ada yaudu Aidan. sesuatu yang berulang yaudu berulang makanya disebut hari raya itu Aid idul fitri idul adha karena berulang tiap tahun ada maka Rasul melarang untuk umatnya itu menjadikan ziarah ke makam beliau dengan yaitu Aid khusus tiap malam Rebu ke makam Rasul, tiap malam kemis eh, pahing makam Rasul. Ini tidak boleh. Adapun kok pas ke Madinah nah, Taib demikian di sana ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasul, ke Baki, ke Syuhada Uhud. Taib, alhamdulillah. Dan itu ada aturannya dan ada tuntunannya. Bahkan Rasulullah SAW menziarahi para sahabat di Baki dan seterusnya. Namun ingat Rasul mengatakan jangan kalian jadikan kuburanku dan dengan rutin setiap malam Kemis, setiap malam Jumat, setiap pekan saya harus ke sana. Ini Rasul pesan jangan kalian jadikan kuburanku seperti itu. Apalagi makam selain Rasulullah SAW entah tahunan, entah tiap minggu. Dan ini kita hanya menukilkan, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mengaku pengikutnya Nabi, siapa yang mengaku mencintai dan mengagungkan ajaran Nabi, ini pesan Nabi kita alaihissalam. Lata taj'alu qabri dan jangan kalian jadikan kuburanku. Rasul tidak melarang ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Akan tetapi Rasul pesan ada aturan-aturannya Bukan kemudian rutin setiap saya malam rebu Setiap tahun bulan ini saya harus ke sana dan mesti ini Itu saja makamnya Rasul apalagi makam yang selainnya Kembali ke masalah ini Maka ziarah kubur tasnya sunnah dan mengingat mati Begitu pula ketika takziah memakamkan Hendaknya kita mengambil pelajaran Oleh karenanya para ulama membenci dan Tidak menyukai tertawa-tertawa ketika proses pemakaman Terlebih ada kalanya sangat disayangkan ketika bahkan yang tertawa-tertawa adalah yang sedang memanggul jenazah. Ini karoha ulama, para ulama membencinya. Karena diantara disyariatkannya tadafun, saling memakamkan, ziarah. Ini adalah iktibar untuk mengambil pelajaran. bahwa sekarang kita memikul jenazah, satu saat kita yang akan dipikul. Dan kita memperbanyak. Tapi artinya itu iktibar, ingat, ya, maka kita akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban itu. Adapun mengiringi jenazah sambil ketawa ketiwi, sambil tertawa terbahak-bahak, maka ini menyelisi tujuan disyariatkannya perkara tersebut. Dan ini khilafus sunnah menyelisi petunjuk ajaran Rasul alaihi Dan sekali lagi, peringatan-peringatan ini tidak lain meskipun terkadang terlihat tegas, peringatan yang demikian namun beberapa hal ini semua tujuannya adalah rahmah, kasih sayang untuk kita supaya kita itu terbenahi kita terbaiki ya terperbaiki dan demikian pula kita introspeksi diri eh, sehingga kita menghindari kesalahan-kesalahan yang akan memperberat pertanggungjawaban kita besok dalam pertimbangan amal atau ditimbangnya amal-amal kita dan demikian memperberat timbangan amal baik kita. para kalau Ini adab al-kubur dan banyak lagi di sana tentang eh, apa perkara-perkara seputar masalah adab kubur dan kemarin berkenan tentang ayat Man a'rada an dzikri fa innahu fa inna lahu ma'isyatan danka. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah, maka dia akan menghadap mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian kemarin kita sebut yaitu eh, para salaf pendahulu kita terdahulu mengatakan kehidupan yang sempit ini adalah di kuburan. Ini adalah ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan yudayyaqu alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu fihi yakni seseorang disempitkan di kuburannya kemudian dihimpit dalam kuburannya hingga bersilangan tulang-tulang rusuknya ini adalah perkara gaib kalaupun seorang telah hancur tulang belulangnya ataupun yang lain kita yakini ini ucapan sahabat dan sahabat tentunya tapi bukan berkata sembarangan. Begitu pula ketika ada hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan adanya azab, adanya nikmat, adanya fitnah kubur, pertanyaan malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Allah puji di awal-awal Al-Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani hal ghaib. Dan tadi Abu Said mengatakan ini Maisha tantankah Begitu pula eh, <clears throat> disebutkan beberapa ayat yang lain Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebut sebuah bab dalam kitab sahihnya bab majaa fi adabil qabri bab tentang apa-apa dalil yang datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang azab kubur ini jelas keyakinan Ahlus Sunnah dan Imam Bukhari menyebutkannya. Kenapa kita tegaskan berulang kali? Karena ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam bahkan memperjuangkan ya, dengan slogan-slogan memperjuangkan syariat akan tapi meyakini bahwasanya dalam bab akidah harus hadisnya mutawatir gak boleh hadis ahad hadisnya cuma diriwayatkan satu orang satu orang satu orang tapi dan ini terbantahkan oleh para ulama ini adalah pemahaman yang baru dan itu di antara mereka adalah Mu'tazilah dan itu bukan hanya zaman dulu sampai zaman sekarang dan bukan hanya di luar Indonesia, luar Jogja, luar daerah, di sekitar kita, di dekat kita pun juga demikian ini terkadang mereka ini masih ada. Dan perkara kelompok-kelompok bid'ah ini semakin tinggi semakin ke atas, semakin besar penyimpangannya. Ibarat seorang mengambil jalan ke kanan maupun ke kiri, bukan yang lurus, maka sudutnya di awal adalah sedikit. Semakin jauh dia ikuti, semakin jauh semakin menyimpang dan semakin sulit kembali. Maka kita dapat ya apakah sekte-sekte tarikah, sufi, Eh, ataukah demikian pula dengan apakah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dengan berbagai macamnya dan pecahan-pecahannya hingga zaman sekarang. Maka ini perkara yang telah diserahkan oleh Rasulullah SAW kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena Rasul telah menyebutkan Islam datang dalam keadaan asing, kelak di akhir zaman akan kembali ya Pak? Asing. Dan Rasul mengatakan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Rasul tidak mengatakan semuanya benar. Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini perkara yang membahayakan. Makanya kita penting untuk bertanya, untuk kita mempelajari dan mengikuti akidah dan tulisan-tulisan kita para ulama terdahulu. Meskipun orang sekarang bilang apa, kita ikuti akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Taib yang lain. Karena mereka satu akidah, satu manhaj. Meskipun berbeda dalam masalah furu, cabang-cabang ibadah. maka Eh, lebih selamat, lebih penting ketika kita taklim, kita membahas kita para ulama. Itu lebih selamat. Ya, baca akidah, apakah saya Bukhari, saya Muslim demikian dan demikian. Itu pun terkadang masih ada yang diselewengkan, yang dipindahkan. apalagi sama sekali kajian tidak pernah memakai kitab-kitab ini. Jadi, kalaupun ada manfaatnya, akan tapi tariqatul ulama, jalan para ulama adalah membaca kitab-kitab yang sudah ada dan itu lebih selamat bagi kita. Ya dalam berbagai macam bidang karena sungguh para ulama telah betul-betul ya, capek meluangkan waktu tenaga mereka untuk uh, memberikan hal tersebut. Dan demikian pula disebutkan uh, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap kubur, "Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum mul yauma tukhrajuna adzabal hun." Al yauma afwan, al yauma tujzauna adzabal hun. Dan ingatlah seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim dan para malaikat sedang membentangkan tangan-tangan mereka. Malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al yauma tudzawna adabal hun. Di hari ini kalian akan dibalas dengan adab yang hina. Al-hun juga selain adab yang hina dimanakan oleh para ulama? Qal huwal hawan. Disebutkan dalam Bukhari huwal hawan yaitu adab yang lebih rendah. Kalian akan dibalas dengan adab yang lebih rendah levelnya, tingkatnya. Ya, yakni sebelum adab neraka. Waliyadzubillah. Ya, oleh karenanya di sana menunjukkan adanya azab ya, sebelum neraka yaitu azab al-qabr. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, "Sanu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila azabin ila azabin azim." Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanu'adzibuhum marratain. Kami akan siksa mereka dua kali. Thumma yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar, azab yang besar. Baik dan disebutkan sekian banyak demikian belum lagi ucapan para ulama asal al basri ya, dan uh, tabiin dan para ulama tentunya kita tidak perpanjang sebagaimana tadi kita sebut uh, uh, dalam banyak dalil menyebutkan hal-hal ini tentang isyarat adab kubur baik dengan isyarat maupun sorry dengan jelas dan di antara ayat kemarin wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari berbangkit ya ada sekat dinding pemisah dan itu alam barzakh qala mujahid mujahid bin jabr seorang tabi'in murid para sahabat mengatakan barzakh ma bainal maut ilal ba'thi adalah setelah kematian sampai tegaknya hari kiamat ya, barzakh adalah antara kematian sampai hari kiamat maka menunjukkan adanya kehidupan yaitu setelah mati menjelang tegaknya hari kiamat dan sampai tegaknya hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam Oleh karena ini termasuk perkara besar yang kita dituntunkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Setelah innaka Hamidul Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wamin min adzabil qabr. Yang berikutnya wamin min fitnatil mahya wal mamat. wamin min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari ujian di kala hidup dan ujian di kala mati. Al fitnatu hiya al ikhtibar. Fitnah adalah al-ikhtibar, ujian. Wataku nubil bil khair wataku nubil syar. kata Syekh Muhammad taala. Kita lanjutkan kitab ini. Beliau dalam sifat salat mengatakan kandungan sebagaimana kebiasaan beliau selain menjelaskan gerakan-gerakan salat al-hay'ah al-fi'liyah, beliau juga menyebutkan al-hay'ah al-qauliyah, bentuk-bentuk bacaan dalam salat. Kemudian beliau jelaskan isi kandungan bacaan. Dan di sini minta perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat. Fitnah yang dimaksud adalah al-ikhtibar, ujian. Tiap-tiap orang akan diuji sebagaimana Allah mengatakan Alif Lam Mim ahsiban nas ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun ila akhir ayat. Alif Lam Mim apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Mengatakan kami beriman akan diuji. Kemudian dan ujian ini kata Syekh Ibnu Taimiyah taala beliau mengatakan wa takunu bil khair wa takunu bisyar. Ujian ini terkadang dengan kebaikan, terkadang ujian dengan kejelekan. Artinya apa? Terkadang diberi nikmat, terkadang diberi musibah. Itu ujian. Kalau Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nabluukum bishari wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bishari wal khairi fitnah." Dan sungguh kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Wa sungguh kami akan timpakan kami akan timpakan kepada kalian kebaikan maupun kejelekan atau kejelekan maupun kebaikan fitnatan sebagai bentuk ujian bagi kalian. Qad yabtalillahu al-insana bisyarr terkadang Allah menguji seseorang dengan kejelekan-kejelekan dengan apa? Itu bil masaib dengan musibah-musibah Ya disebut jelek karena kebanyakan orang menganggap namanya musibah entah sakit, entah miskin, entah yang lain itu musibah dan jelek menurut sebagian orang. Meskipun ada kalanya yaitu dan sering kali yang namanya musibah itu diinginkan dibaliknya adalah kebaikan. Akan tapi secara global oleh karena disebut takdir ya Allah Subhanahu wa taala yaitu juga yang menakdirkan bil wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman mengimani takdir yang Allah tetapkan tu'mina bil qadari khairi wa syarri, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dalam artian terkadang seorang diberikan nikmat-nikmat yang dia senangi, terkadang diberikan musibah-musibah yang dia tidak senangi. Tapi perhatikan di sini, terkadang Allah menguji seseorang dengan kejelekan, bil masaib dengan ujian-ujian musibah. Bimaradin fi badani dengan sakit pada badannya, wa fi ahli atau sakit pada sebagian keluarganya, istrinya, anaknya, fi akaribi kerabatnya, bifakr Terkadang Allah uji dengan kemiskinan, Bighairi dzalika minal masaib dan selainnya dari musibah-musibah. Liyabluhu hal yasbir aw la yasbir, agar Allah mengujinya apakah dia sabar ataukah tidak. Qad takunul fitnatu bil khair. Begitu pula terkadang Allah menguji seseorang dengan diberikan nikmat demi nikmat kebaikan. Liyabluhu hal yashkuru au yabtur. Agar Allah menguji melihat dia apakah dia akan bersyukur ataukah justru akan sombong? Apakah dia akan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya? Kesehatan, ya, kekayaan, waktu luang, eh, keluarga, kesehatan, nikmat dan berbagai macamnya atau ilmu atau kendaraan, tempat tinggal dan berbagai macam nikmat. Apakah bersyukur ataukah akan menyombongkan diri? Idan kalau begitu kata beliau, fitnatul mahya ujian hidup takunu bil khair watakunu bisyar. Dan di sini minta perlindungan dari dua, fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang kita bahas pertama, fitnatul mahya, fitnah keujian ketika hidup. Dan fitnah ketika hidup takunu bil khair wa takunu bisyar sebagaimana tadi, terkadang dengan kebaikan, terkadang dengan kejelekan. Takunu bisyar liyubtil liyubtalal insanu hal yasbiru aw la yasbir. Beliau tegaskan diuji manusia dengan musibah-musibah, kejelekan Taib agar lihat dia sabar ataukah tidak. Watakunu bil khairi liyubtala hal yashkuru aw la yashkur. Diuji dengan diberikan nikmat-nikmat baik dia bersyukur ataukah tidak. Fal insanu fil waqi' baina amrain imma khair wa imma syarr. Maka seseorang dalam kondisinya dalam kenyataan dia ada di antara dua perkara apakah kebaikan apakah kejelekan wakilahuma ibtila dan semuanya ujian jangan disangka ujian sedang diuji itu hanya orang yang ditimpa-timpa musibah, diberi sakit dirinya, keluarganya, di eh, jatuh bangkrut, miskin, ya, atau diberi apa cuaca yang kurang baik ini dan itu. Jangan disangka. Terkadang ujian lebih besar dengan diberi nikmat dan nikmat. Ujian itu bukan hanya ketika kita dicela orang, dicaci maki orang, kita sabar atau tidak. Tapi juga ketika kita dipuji dan ada kalanya ujian berupa kebaikan ataupun nikmat ini lebih membahayakan ya ketika dicaci maki sudahlah namanya orang e, menjalani syariat mesti ada ujiannya namanya orang mengusahakan baik mendakwakan kebaikan mesti itu ada hambatannya dicaci maki di dunia tapi ketika dipuji ya dibombong diangkat hati-hati oleh karena yang Rasulullah SAW ya, sangat banyak bimbingan beliau agar tidak berlebihan seorang dalam memuji dan berpesan la tu'inu syaitana ala akhika Jangan engkau menolong syaitan terhadap saudaramu. Engkau memuji-muji dia berlebih sehingga lupa ya dan berapa hal. Dan Rasul juga menuntunkan ketika seorang dipuji, ya doanya apa? Allah ja'alni Allah malatu tu'akhidni bima yakulun. waj'alni khairam bima yadunun. Ketika dipuji orang, maka Rasul menuntunkan kita membaca doa ini. Ya Allah, jangan engkau siksa aku karena ucapan mereka dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka. Apa yang mereka sangka? Eh, yang penting di sisi Allah lebih baik. Itu diingatkan untuk kita ikhlas. Kalaupun mereka mengatakan jelek, yang penting di sisi Allah baik. Kalaupun mereka mengatakan baik, yang penting di sisi Allah baik. Dan itu diingatkan agar seseorang tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika melihat muridnya banyak dipuji, Abu Bakar namanya, murid Imam Ahmad punya kelebihan banyak dipuji orang, berpesan kepada muridnya, "Ya Abu Bakar, Iza alimar rajulu qadra nafsihi. Kalau seseorang itu sadar akan kadar dirinya, tidak punya apa-apa kecuali kalau diberi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu sadar kekurangan kekurangannya, sadar dirinya, la layan lam yanfa'hu kalamun nas. Tidak akan dia menambahi sesuatu apapun manfaat ucapan orang. Artinya lam yanfa'u kalamun nas tidak terpengaruh mau dicaci maki orang, mau dipuji orang, yang terpenting adalah bagaimana ini sesuai dengan syariat Allah ataukah tidak. Makanya dipesan kan sebagaimana pernah kita singgung, ridallah ridan nas la tudrok wala tutlak Keriduan manusia tidak akan dapat dicapai dan tidak dituntut dalam syariat. Ya. Kecuali tabaan, mengikuti saja. Tidak akan dapat dicapai apa? Sebaik-baik apapun orang tetap ada yang nggak suka. Itu sudah mesti nabi orang terbaik dikatakan sahir dikatakan syair majnun ya dan memecah belah eh, masyarakat dan di berbagai macamnya tuduhan-tuduhan dan para ulama telah kita sebutkan Imam Bukhari itu muridnya cuma tiga ditinggalkan tapi setelah sepeninggal beliau lihat Sahih Bukhari ya. dulu ditinggal orang Imam Bukhari difitnah dituduh ini dituduh ini muridnya cuma tinggal tiga termasuk Imam Muslim Al Barbahari meninggal sampai Panjang kalau kita sebutkan subhanallah. Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, Ibnu Imam Ahmad dicambuk siang hari bulan Ramadan. Banyak sekali. Dan ada di antara mereka yang kemudian mendapatkan kesudahan eh, artinya apa? Eh, perubahan baik di masa hidupnya. Dan ada di antara mereka yang belum sempat menyaksikannya wafat dalam keadaan masih seperti itu. Namun sepeninggalnya namanya terus dikenang, disebut, didoakan. Wah, kata. Maka eh, banyak dan kita diingatkan tentang perkara-perkara tersebut terkadang seorang diuji dan hati-hati ujian bukan hanya dengan kejelekan-kejelekan sakit eh, bangkrut miskin tapi juga dengan kekayaan ya dengan oh, ilmu dan berbagai macam dengan pujian-pujian malah itu lebih mengkhawatirkan kita dibandingkan dengan caci maki cemoohan lebih kita khawatirkan ini pujian-pujian itu lebih kita khawatirkan maka sadari dan pahami ini ya uh, Gitu. dan banyak di sana dalam dalil-dalil syariat kita diingatkan asal muasal kita. Hal ada yang selalu disyariat, disyariatkan untuk dibaca setiap kali awal subuh ya. Ya. Terkadang Jumat, terkadang yang lain dan sholat subuh bacaan paling panjang ya kan. Pernah kita bahas bacaan subuh mestinya sunnahnya adalah membaca dengan bacaan-bacaan tiwalil mufassal, surat-surat tiwalil mufassal dari kaf sampai amayat salul atau yang sekitar itu. Hal ada alal insan salah satunya, surat al-insan Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madkura. Bukankah pernah datang satu masa pada manusia dia dulu bukan siapa-siapa yang pernah disebut namanya. Bisanya cuma ngerepoti orang, ya. Belum diberi nama, belum punya nama, belum diharapkan pertolongannya, kebaikannya, manfaatnya, infaknya, nafkahnya dan berbagai macam. Namun merepotkan, cuma bisanya nangis, ya ngompol, ya merepoti dan yang lain. Begitu pula seorang berilmu, ya tentulah diawali dengan kejahilan. Ya. Dan kalau Allah kehendaki pikun hilang hafalan bubar semua. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kata malaikat, ya. Imam Malik ditanya tidak tahu, jawab tidak tahu, ya. Taip. Karena malaikat pun ketika ditanya tidak tahu ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin mengatakan masucin kau ya Allah kami tidak punya ilmu kalau tidak engkau berikan. Maka ini diingatkan kepada kita ujian itu banyak. Ujian itu berupa kejelekan-kejelekan musibah yang tidak kita sukai dan terkadang perkara yang kita sukai. Makanya kalau kita dapat nikmat itu jangan kemudian kita langsung husnuzon kepada diri kita. Oh, alhamdulillah saya ini kalau doa mesti diijabahi. Saya ini kalau minta sejak dulu kok dituruti sama Allah. Para ulama dulu justru khawatir. Kok dulu saya pengen ini keturutan. Dulu saya pengen ini keturutan. Kok keturutan terus ya? Jangan-jangan istidroj Padahal saya banyak dosa, saya banyak maksiat Tapi kok terus diberi nikmat terus Takut malah ya. Tapi kok seorang diuji Dan sebagian ikhwah kemudian bingung Dulu saya sebelum ngaji ke masjid Kemudian sholat lima waktu di masjid Ikut pengajian Saya ini tenang-tenang saja ya kemana-mana nggak pernah ada. kok sekarang subhanallah ya setelah saya ya setelah saya sholat lima waktu kok ada saja ya apa bisnis saya juga begini anak saya begini jadi begitu berbagai macam isbir sabar siapa tahu itu kafarah penghapus dosa siapa tahu itu adalah dan yang Allah janjikan lebih baik maka dan Rasulullah SAW mengatakan Ya, in asyadan nasi bala'an al anbiya fal anbiya tsumma al amsal fal amsal. Sekeras-keras ujian, sebanyak-banyak ujian adalah para nabi kemudian setelah dan setelahnya. Dalam hadis lain disebutkan yubtalar rajul ala qadri dini. Seorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dini sulba. Kalau ada ketegasan, kekokohan pada agamanya, dia akan diuji dengan yang lebih besar. Ya. Eh, dan apabila ada kelembean pada agamanya maka demikian pula seterusnya dan seterusnya Allah musta'an maka dalam keadaan apapun seorang muslim selalu mawas diri dia bersabar bersyukur dan dia harap-harap cemas semoga ini nikmat dari Allah namun sisi lain kita cemas jangan-jangan ini istidraj jangan-jangan kita diberi dan diberi di dunia namun habis besok di akhirat tidak dapat nasallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan sejenak pada adzan insyaallah taala barakallahu Alhamdulillah tadi, kita sebutkan bahwasanya ujian hidup terkadang bentuknya dengan nikmat-nikmat dan terkadang dengan musibah-musibah. Dan itu dalam banyak perkara dalam perkara-perkara dunia kita. Begitu pula Syekh Rahimullah taala mengatakan dan perkara dunia banyak ya, belum yang belum disebutkan banyak sekali. Terkadang bukan hanya dengan sakit diri atau keluarganya Tapi terkadang Dengan adanya taib uh, Ungkapan, ucapan, sikap mereka yang kurang menyenangkan Dan dalam syariat agama kita Telah sempurna telah disebutkan tentang fitnah-fitnah itu. Dan fitnah itu bisa berupa sebagaimana tadi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari keluarga berupa sakitnya mereka ataukah mungkin memaki-maki kita, membentak-bentak kita, membangkang kepada kita dari istri ataupun anak dan beberapa hal yang lain ataukah yang menyenangkan. Mereka selalu nurut, selalu mereka selalu ikut. Dan itu pun bisa sebagai fitnah. Jangan-jangan mereka pun juga manut ikut meskipun kita suruh maksiat. Nauzubillah. Mestinya kalau ilmu kita hidup dan kita sadar, kita lebih suka kalau keluarga kita disuruh maksiat, tidak nurut, ya kan? Termasuk pada kita. Dan demikian pula kalaupun ada sesuatu yang kewajiban yang tidak mereka jalankan atau belum mereka jalankan. Syariat menuntunkan kepada kita solusi pertama untuk kita introspeksi diri sebelum kepada orangnya. Meskipun juga ditempuh, dinasehati, beritahu, itu juga dalam syariat disebutkan. Namun juga kita introspeksi pada diri kita. Ya, dan ini banyak dan mujarab istighfar dan istighfar mendatangkan kemudian nikmah dan sekian banyak ketika Nabi Nuh Allah kisahkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara istaghfiru rabbakum dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, istighfar, istighfar. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilu alaikum taib. Innahu kana ghaffar, yursilis sama alaikum midrara. Akan Allah turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum dan Allah akan berikan kalian anak keturunan, istri, anak dan nikmat-nikmat yang lain. Maka terkadang dengan istighfar, istighfar. Dan kembali kepada Allah, Allah yang menguasai hati. Seberapapun usaha kita sudah bagus nasihatnya, sudah banyak kiat-kiat. Kalau Allah tidak tentukan, tidak Allah takdirkan hati seseorang itu tembus atau menerima, maka berapapun seperti dikatakan Sufyan ibnu Yainah malam yang yanfa'hu qalilul mau'idhah lam yazid bikathiriha nafa'ah. Orang yang sedikit nasihat saja tidak dapat manfaat, tidak bisa ambil pelajaran dengan sedikit nasihat. Ditambahi nasihatnya, Tidak akan nambah apa-apa. Sedikit dulu, dosisnya. Manfaat tambah, tambah. Kalau sedikit saja tidak, maka tambah pun tidak akan menambah manfaat. Dan demikian lebih-lebih naudzubillah ketika sedang dalam kondisi yang tidak mau dinasihati, sedang marah atau yang lain, cari waktunya, cari kondisinya. Sebab orang yang tidak sedang membuka kalbunya untuk mendengarkan nasihat, ya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb au alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalil-dalil, kisah-kisah berharga dapat pelajaran bagi orang yang memiliki kalbu membuka kalbu menyimak dengan baik dan melihat. Nah, seperti menyaksikan. Adapun yang tidak membuka kalbunya kata Rasul kalkuzi muzakhian seperti cangkir terbalik. Ya. Berapapun dituangkan air setetes pun tidak akan menerima. Maka kita perhatikan. Begitu pula para salaf dulu ketika melihat keluarganya ada perubahan, kok nggak nurut sama saya? Introspeksi diri mereka. Sampai sebagian mereka mengatakan ini la ashuru athar ma'siyati hatta ala dabati. Aku sungguh mendapatkan pengaruh maksiatku itu sampai-sampai pada hewan tungganganku. Ini kok susah diatur tuh ini. Biasanya untanya nurut, biasanya himalnya nurut. Sampai mereka itu introspeksi, astagfirullah saya berbuat apa ya? Istri anak kok begini, kok begini. Coba introspeksi. Semalam lihat apa? Kemarin berbuat apa? Ini. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Begitulah kami jadikan kalian satu sama lain sebagai fitnah, batu ujian istri kepada anak, eh, suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Allah memang jadikan berbeda. Tidak semua orang satu sehat semua. Gak akan ada rumah sakit, gak akan ada apotek, gak akan ada pasien, gak ada orang menjenguk orang sakit, mendoakan. Yang satunya juga berbagai macam. Kalau semua orang kaya gak akan ada sedekah, gak akan ada zakat, wakaf, hibah, yang lain. Atas hikmah Allah begitu pula dijadikan satu kadang nurut, kadang enggak sehingga ada ujian, ada ujian. Kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Dan fitnah-fitnah ini bisa dihapus biiznillahi taala. Di antaranya adalah dengan sholat lima waktu. Ah, Salawatul khams, sholat lima waktu, sholat satu ke sholat berikutnya, Wal Jum'ah ila Juma Jum'ah satu ke Juma berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun satu ke tahun berikutnya, Umrah ila Umrah, Umrah satu ke Umrah berikutnya, berapapun jaraknya. Mukafiratul lima bainahuna idza batil kabair. Kafarah. Dan banyak lagi perkara dunia yang tidak disebutkan ini semua masuk dalam doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya, fitnah hidup. Wa qad yubtala al-insanu fi dinihi wal billah kata Syekh Ibnu Taimin selanjutnya terkadang seseorang diuji pada agamanya waliyadubillah Kita berlindung kepada Allah. Dan ini yang paling bahaya dan naudzubillah. Begitu besar. Oleh karenanya Nabi SAW dinukilkan dalam riwayat di antara doa yang dinukilkan dari beliau, Allahumma eh, <clears throat> Taib. La haula Subhanallah. Fi dinina apa doanya? Allahumma la taj'al La Ya subhanallah saya terlupa mana? Ada yang ingat mungkin doanya? Eh, yang mananya itu eh, ya Allah janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku. Ya. Jangan engkau jadikan musibahku pada agamaku. Ya. Sehingga seseorang yang tadinya sholat ke masjid sekarang males sekarang demikian auzubillah tadinya jujur dagangannya ini dan itu kemudian tidak jujur waliyadzubillah wadzalika yaduru ala amrain dan fitnah dalam agama pada dua perkara ini senjatanya iblis dua ala syubhat wa ala syahwat pada syubhat kerancuan pemikiran dalam syubhat dan yang satunya syahwat syahwat bisa syahwat tentang wanita harta syahwat eh, kedudukan mengejar pangkat pujian Adapun syubhat, kerancuan pemikiran. Dan biasanya syahwat iblis gunakan pada orang-orang yang jauh dari ibadah. Dan syubhat biasanya digunakan pada orang-orang yang gemar ibadah. semangat semangatnya ngaji, gemar ibadah, diberikan pemikiran ini murji'ah, mu'tazila al-khawarij, ya, jahmiyah dan berbagai macamnya dengan sempalan-sempalannya. Sehingga dia gemar ibadah, namun diselewengkan penyimpangannya. Bukankah dulu yang menusuk Ali bin Abi Thalib itu seorang ahli Quran, Abdurrahman bin Muljim. Ya, jangan lupa, dipuji oleh Umar bin Khattab di masa hidupnya dulu. Orang Mesir minta, berikan kami seorang dai. Baru masuk Islam penduduk Mesir. Umar mengatakan hada Abdurrahman bin Muljim ini, Abdurrahman bin Muljim mengajari kalian, wanah nubi haja. Kami sendiri butuh di Madinah kepada orang ini. Dipuji oleh Umar. Umar gak sembarangan kalau muji orang di masa Umar. Namun sepeninggal Umar dia belajar tafsir sendiri, jarang musyawarah dengan para sahabat, ikut tafsirnya para sahabat dan dia menikahi seorang wanita Haruriyah berpemahaman Khawarij sampai akhirnya yaitu maharnya dia bunuh Ali bin Abi Thalib tanpa menyesal. Ya. Dan ini paling bercampur antara syubhat dengan syahwat dan ini keduanya dan akan kita jelaskan Insya Allah taala tentang syubhat dan syahwat ini dan ini dua senjata iblis untuk menggoda uh, Bani Adam insyaallah di pertemuan yang akan datang dan Insya Allah bisa kita lanjutkan tentang fitnatul mamat, fitnah kehidupan atau fitnah kematian itu ada dua sebelum mati, ketika menjelang mati dan setelah mati berupa pertanyaan malaikat. Begitu pula fitnah min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan doa ini sebagian tadi kita sebutkan disyariatkan tanpa perselisihan di antara ulama yaitu untuk dibaca di akhir eh, salat yaitu setelah eh, apa namanya eh, tasyahud atau setelah salawat Ibrahimiyah inna hamidum majid. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib. Ya, sebagian mewajibkan ya, Syalbani dan yang lain dan sebagian menganggap jumhur sunnah muakkadah dan sebagian tabi'in dulu bahkan mengatakan tidak sah solat tanpanya dan ini pendapat seorang tabi'in Tawus bin Kaisar yang memerintahkan anaknya untuk sholat kembali ketika tidak membaca doa ini.